Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardha. Ashadu an la ilaha illallah dahu la lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man uh, tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Uh, sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita silsilah Ta'lim Al-Arabiyah kita. Ini adalah episode ke-27 dan dalam sesi ini kita sampai 28 episode ya. Jadi jadi ini sebelum terakhir. Uh, kita lanjutkan pelajaran kita di halaman 99 al wahdatul Rabi'ah. Latihan yang uh, apa namanya? Bagian yang keempat tema masih sama al hayatul yaumiyah ad-darsu rabi wa salasin at-tadrib khamis at-tadribul khamis latihan yang keempat tabadali su'ala wal jawab ma'a zumalaika nah ini sebetulnya buku ini kan dibelajar di kelas ya jadi kita dibuat kelompok begitu jadi kita bertukar tanya jawab bersama teman-teman kita namun berdua, berdua pun tidak masalah ya, kita bolak balik bertanya begitu. Di sini talib awal misalnya usallil jumu'ata fil masjidil kabir. Aina tusallil jumu'ah? Usallil jumu'ata fil masjidil kabir. Aina tusallil jumu'ah? Jawabannya usallil jumu'ata fi masjidi Bilal. Aina tusallil jumu'ah? Begitu seterusnya. Ya diulang-ulang. Usallil jumu'ata fi masjidi Utsman. Aina tusallil jumu'ah? usallil jumu'ata fi masjid Bilal. Aina tusallil jumu'ah? Usallil jumu'ata fi masjid Taqwa. Aina tusallil jumu'ah? Nah, begitu ya. Jadi tarif kelima ini eh, kita bertanya sama teman kita, kita sebutkan dulu, saya salat Jumat di sini. Di mana kamu salat Jumat? Ya. Begitu seterusnya. Kemudian Eh, sini sebutkan yadhkuru kullu talibin al masjid alladhi yusalli fihi al jumu'ah. Ya, setiap orang menyebutkan masjid yang dia sholat Jumat di dalamnya. Kemudian yang kedua, sa'at ar rabi'ah. Mata tastaiqidhu anta? sa'at ar rabi'ah. Mata tastaiqidhu anta? Saya bangun pukul 4. Kapan kamu bangun? Astaiqidu sa'atal khamisah mata tastaikidu anta. Saya bangun pukul 5. Kapan kamu bangun? Ya. Maka ini, ikuti pedoman ini ya. Jadi berurutan 6, 7, jam 8, jam 9, jam 10. Astaiqidu sa'atar rabi'ata. Mata tastaikidu anta? Astaiqidu sa'atal khamisah. Mata tastaikidu anta? astaiqidu sa'ata sadisah mata tastaiqidu anta astaiqidu sa'ata sabi'ah mata tastaiqidu anta astaiqidu sa'ata thaminah mata tastaiqidu anta astaiqidu sa'ata tasi'ah mata tastaiqidu anta astaiqidu sa'atal ashirah nah, dan seterusnya seterusnya. Jadi dia sendiri pun bisa ya sebetulnya. Yang penting kita mengucapkan kalimat tersebut. Itu latihan yang kelima di kalam. Sekarang latihan yang keenam. At-tadribu as-sadis. Bagian alif. Ajib anil as'ilatit taliyah. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, wahid. Mata taikid Jawabannya, astaikidu sa'ata kada. Misalnya saat al khamisah. Aina tusalli al-fajra? Usalli al-fajra fi masjidi fulan, misalnya begitu. salasa hal tanamu ba'da salah Hal tanamu ba'da salah Apakah kamu tidur setelah salat? La ya, la anamu ba'da shalah. Misalnya saya tidak tidur setelah salat arba'ah madza taf'alu ba'da shalah madza taf'alu ba'da shalah apa yang kamu kerjakan kamu lakukan setelah salat misalnya aqra'ul Quran jawabannya bermacam-macam ya bisa kalian praktekkan kelima mata taknusul ghurfah mata taknusul ghurfah kapan kamu menyapu kamar متى تذهب إلى المدرسة؟ متى تذهب إلى المدرسة؟ Jawabannya أذهب إلى المدرسة الساعة السابعة misalnya atau السادسة سبعة متى تستيقظ يوم العطلة؟ متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ مبكراً misalnya saya bangun lebih awal atau astaiqidu mutaakhiran saya bangun lebih lebih lama ya Samaniyah, "Madza taf'alu yaumal utlah?" Madza taf'alu yaumal utlah? Apa yang kamu lakukan pada hari libur? Aina tusallil jumu'ah? Mata tusyahidut tilfaz? Nah, ini dijawab pertanyaan-pertanyaannya, dibaca pertanyaan dan jawab, baca jawab, dibaca dijawab, gitu ya. Oke, di stop videonya, dicoba praktekkan ini. Setelah itu kita lanjut ke al-qiraah. Al-qiraah, al-qiraah. Bacaan. At-tadribul awal, latihan yang pertama, iqra. Bacalah. Thumma da'ala mata khata'in Kemudian kalian uh, letakkan alamah khata bijanibil kalimatil mukhtalifah di samping kata-kata yang berbeda atau kalimat yang berbeda fi kulli majmu'atin di dalam setiap kelompok ini tadi. Nah, ini seperti yang sebelumnya ya. Pilih kata yang berbeda. Nomor satu misalnya. Alif, tanamu, ba, tanamu, jim yanamu mana yang berbeda ya tentunya jim ya yanamu dikasih tanda mana tanda silang di situ begitu juga nomor dua tushahidu tushahidina tushahidina nomor tiga as-salisah ba as-saniyah jim as nomor empat Alif sahifah. Ba sahifah. Jim as-sahifah. Baik. Nah, ini dikerjakan saya kira sangat mudah ini. At-tadribus sani. Latihan yang kedua, Iqra ثم ضع علامة خطأ بجانب الجملة المختلفة في كل مجموعة baca kemudian letakkan tanda silang bil jumlatil mukhtalifah di sisi kalimat yang berbeda. Kalau tadi kata, kalau ini kalimat. Fi kulli majmu'atin di dalam setiap kelompok. Alif. Yang nomor satu, alif. Anamu ba'da salah. Ba. Anamu ba'da salah. Jim. La anamu ba'da salah. Tentu jawabannya adalah jim. Ya, jim berbeda dari kata yang lain. Nomor dua, silul malabis. Ba silul malabis. Jim silul malabis. Majmu'ah salasah tiga alif adhabu sa'atas sadisah ba adhabu sa'atas sabi'ah jim adhabu sa'atas sadisah yang keempat alif mata tadhabu ilal bait ba mata tadhabu ilal bait jim mata tadhabu ilal madrasah oke okay? nah ini tinggal kasih tanda silang saja pada kalimat yang berbeda. Kemudian latihan yang ketiga, ini juga mudah insyaallah. At-tadribus salis, latihan yang ketiga. Sil bainal jumlati was suratil munasibah. Ya, hubungkan antara kalimat dengan gambar yang cocok. Kalimat yang pertama, Yadhabu ilal baiti bil hafilah. Nah, ini mana cocoknya? Cari gambar yang sesuai. Misalnya di sini gambar alif, ya karena di situ ada kan, ada gambar hafilahnya. Nomor dua, yaqra'ul Qur'ana fi ghurfatin naum. Yaqra'ul Qur'ana fi ghurfatin naum. Nomor tiga, يذهب إلى المدرسة الساعة الثامنة يذهب إلى المدرسة الساعة الثامنة نمر بعد يغسل الملابس في الحمام يغسل الملابس في الحمام نمر لما تكنس غرفة النوم يوم العطلة taknusu ghurfatan naum yaumal utlah. Oke, okay, artinya saya kira ini sudah paham lah ya. Karena semua mufradat yang ada di sini itu sudah kita bahas dalam uh, wahdah keempat ini tadi. At-tadribur rabi' Latihan yang keempat sil baina su'ali wal jawab. Ya, hubungkan antara pertanyaan dan jawaban. Mata tastaikil. Nomor dua Aina tusallil jumu'ah Nomor tiga Aina tusallil fajra Nomor empat Hal tanamu ba'da salah Ya Kalimat sebelahnya ini adalah jawaban ya usallil jum'ata fil masjidil kabir usallil fajra fil masjid astaikidu indal fajri la la anamu ba'da salah nah sinkronkan, cocokkan antara pertanyaan dan jawaban. Baik. Dan yang terakhir, ya, terakhir At-tadribul khamis, ya sebelum terakhir. At-tadribul khamis, iqra'il fiqrah thumma ajib. Bacalah paragraf berikut, kemudian jawablah pertanyaan pertanyaannya. Nah, sekarang coba perhatikan membaca paragraf ini ya. Nanti kalian praktekkan. Usratu Ahmad la tanamu ba'da salah yaumal utlah. Toha yaknusu wurfatal julus. Wa Fatimah taknusu wurfatan naum. Wa Ahmad yagsilul malabis. Wa Latifah takwil malabis wal jaddah taghsilul atbaq wal jaddu yaqra'ul Qur'an ya coba kalian baca atau ikuti ya Usratu ahmada la tanamu ba'da salati yaumal utlah طه يكنس غرفة الجلوس وفاطمة تكنس غرفة النوم وأحمد يغسل الملابس ولطيفة تكوي الملابس والجدة تغسل الأطباق wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Nah, artinya saya kira sudah bisa ya. Coba belajar memahami eh, sesuai dengan mufradat atau kosakata kosakata yang sudah kita pelajari dan selanjutnya kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nomor satu, maza ta, eh, maza ta'falu al-jaddah? Nomor dua, maza yaf'alu Ahmad? Nomor tiga, maza taf'alu Fatimah? Nomor empat, Mada taf'alu latifah. Nomor lima. Mada yaf'alu toha. Nomor enam. Mada yaf'alul jaddu. Jawaban-jawaban ini sesuai dengan paragraf yang kita baca tadi. Oke, kalian kerjakan ini. Skip stop dulu videonya. Oke, kalau sudah selesai kita lanjut ke At-tadribus sadis, latihan yang keenam, iqra'il fiqrah thumma ajib. Bacalah fiqrah berikut kemudian baca jawab yastaykidu tahirun 'inda al-fajri wa yatawadda'u fil baiti wa yadhhabu ila al-masjid yusalli tahirun al-fajra fil masjid tahirun al Qur'an wa la yanamu ba'da salah hmm. ini kira-kira bisa nggak dipahami ya Yastaikidu tahirun indal fajri. Tahir bangun saat subuh. Inda itu saat. Al fajri berarti saat subuh. Wa yatawadda'u fil baiti dan dia berwudu di rumah. Wa yadhabu ilal masjid dan dia pergi ke masjid. Yusalli tahirun al-fajra fil masjid. Tahir salat subuh di masjid. Tahirun yaqra'ul Qur'an. Tahir membaca Al-Qur'an wala yanamu ba'da salah dan dia tidak tidak tidur setelah salat ya dan dia tidak tidur setelah salat Oke, sekarang kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mata yastaikidu tahirun. Mata yastaikidu tahir isnan aina yatawadda di mana dia berwudu salasah aina yadhhab kemana dia pergi arba'ah aina yusallil fajra di mana dia salat subuh khamsah hal yanamu ba'da salah apakah dia bangun setelah salat apakah dia tidur setelah salat sadisah madza yaf'alu ba'da salah apa yang dia kerjakan setelah salat baik uh, Sahabat Akademi Nur, para peserta yang ikut program ini, ini adalah episode ke-27 kita sebelum kita akhiri ya. Nanti di episode ke-28 coba kita lihat sepertinya kita akan memurojaah apa yang sudah kita pelajari ini karena kita sampai episode 28 untuk tahap awal ini. Dan harapan saya untuk meningkatkan pemahaman kalian dalam belajar bahasa Arab adalah harus terus di murojaah dimumarasah, diulang dan dibiasakan.